Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia titian Kolbuti Hibuan yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya sekiranya kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini Tentunya di acara titian Kolbu Dan insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang fase kehidupan bersama dengan Ustadz yang selalu saja berpantun <laughs> Ustadz Taufik Rahman Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Ustadz pantun saya punya pantun Silakan <laughs> sakit gigi makan jambu. Ketemu lagi di titian kolbu. <laughs> Buah markisa dari Pondok Aren. Iya. Beli lukisan di Pondok Labu. Buat pemirsa titian insya Allah tambah keren. Mudah-mudahan dia pernah bosan untuk mengikuti acara titian kami. Amin. <laughs> Alamin. Satu-satu ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan juga sudah ada ibu-ibu yang berhijau-hijau dan berputih-putih. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Sehat semua Ibu ya? Dari mana ini Ibu? Di Purwakarta. Oh, kemana ada, Mang? Alhamdulillah. Tahu Ustaz tapi Tahu, panggil <laughs> Iya, deh nah Ustaz, kalau tadi bicara kita mengenai fase kehidupan, pasti kita sebagai hamba Allah pasti akan melewatinya ya, ya. Dan sebenarnya apa sih itu apa fase kehidupan dan kita berapa tahap? Apa yang disebut dengan fase kehidupan dan kita harus melaluinya berapa tahap Ustaz? Yang merujuk kepada pendapat Al-Imam Ghazali, salah seorang pencetus Islam dalam kitab Al-Ihya Ulumuddinnya menyebutkan, ya siapapun ia orangnya Ya, saya, baca Cece, semua kita di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengalami lima alam. Alam yang pertama yang disebut dengan alam arwah. Jadi kalau boleh apa saya analogikan, itu kalau boleh diumpamakan handphone, jadi casingnya belum ada, tapi stok arwahnya karena Allah ala kulli syai'in qadir Allah maha kuasa dengan segala sesuatu nah sudah ada asbabnya lewat perjumpaan dari bapak dengan ibu kita yang bahasa anak muda dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati so, bapak ibu kita ketemu lihat dan lihat pandang-pandang akhirnya ya gaduh-gaduh kacang tanah mau kada jodoh ke kemana kan begitu <laughs> nah jadilah ikatan yang bahasa Quran mifaqan ghalidha ikatan yang suci lewat akdun nikah yang tadinya haram jadi halal yang nggak boleh jadi boleh karena jadilah koalisi yang baik saya rasa koalisi nggak perlu dibahas lagi Ya <laughs> dengan gitu ya kerjasama nggak perlu dibahas bapak ibu gitu ya nah dari situ alhamdulillah syariat ya manusia lewat pernikahan terjadilah di mana seorang bapak yang mempunyai di ya, bahasa Al-Quran memang jelas-jelas kita semua Mimma inmahin bahkan mintin dari saripati tanah yang dimakan oleh bapak ibu kita apakah buah-buahan yang asal dari tanah tumbuhan nah kemudian terjadilah suatu ikatan suci pernikahan terjadilah yang namanya persetubuhan sperma bertemu dengan ovum ibu indung telur nah terjadilah pembuahan yang disebutkan dari pertama mimma immahin dari air yang hina. Makanya mohon maaf kalau kita mau sombong malu rasanya. Saya Mbak Cece, ibu-ibu ada di sini, pemirsa TV One di mana Anda berada. Ya sekarang aja udah pada keren-keren banget. Asal dari air kotor iya. yang kalau dijual nggak laku. Dibawa ke Purwakarta nggak ada mau <laughs> beli. Itu. Tapi semua kita asal dari situ. Nah disitulah Alhamdulillah Ikhra bismi lagi ladhi kholak Kholakot insana min alam Nah jadi proses pembuahan Terjadilah proses menjadi manusia Dari alam arwah casingnya udah mulai ada Allah Apa? Diisi dengan ruh manusia Disebut alam rahim Berapa lama itu? Kita di perut ibu kita Tergantung Ada yang 6 bulan Prematur namanya Ada yang 7 bulan ada yang standar umum 19-10 hari ada yang bahasanya sampai 11 bulan hmm. kalau Arif apa kalau bahas orang Jakarta namanya bunting kebo jadi kalau belum dikendari kadang oh, belum brojol kan begitu iya makanya wajar kalau seorang ibu itu perjuangannya ketika Nabi kita siapa dulu ibu ibu ibu baru bapak karena memang perjuangan itu sangat amat berat Tadi mulai hamil muda mengalami fase ngidam, wah, we, yang ditanyain yang macam-macam kadang-kadang pagi-pagi pengen makan sekutang. jadi susah kan <laughs> gitu ibu ya Allah malam-malam pengen nah. makan apa gitu ya <laughs> penting pagi-pagi duduk subuh pengen pegang kepala atau kepala apa ibu ya kepala kereta maksud ya. gitu dan dipikir macam-macam tapi saya kan kalau ibu-ibu di sini ngidamnya ngidam enak enak lihat duit ya bu ya, ya kalau dikit ya terus iya. nah di sini dah. Alam rahim keluar kita. Lewat proses perjuangan seorang ibu. Yang resikonya kalau nggak hidup, mati. Melahirkan. Seorang suami kadang-kadang panik. Ya, betul-betul wah kebingungan. Tapi hebat suami itu. Panik, tapi bisa sempat merokok. <laughs> ya, ya Allah ya Rabbi, keluarlah disebut alam dunia yang sedang kita alami. Nah, ketika di alam dunia ini Nabi menyebutkan garantinya dalam bahasanya umur ummati baina sitti wa sabai umur ummatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun ya alhamdulillah sudah bonus berarti bersyukur yang seandainya umur TV sudah ada melebihi usia 60 tahun lebih Tapi Alhamdulillah masih konsisten Selalu berada di tempat mereka cukup gitu kan nah ada lagi gitulah bahasa nabi itu bahasa nabi yang antara 60 70 menurut ikatan dokter se-Indonesia iya ya hasil riset di lapangan bukan 60 70 55 50 sampai 55 tahun hmm. lewat dari sana banyak hampir rata-rata goodbye ya, makanya kalau sudah ada 54 tahun 11 bulan 3 minggu 3 hari ya, mudah-mudahan mungkin ya Pak ya namanya umur mah Ya, itulah di alam dunia kita. Yang di sini kita dituntut untuk sampai Quran begitu betul jelas menggambarkan surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ya setiap yang punya nafas hati-hati harus betul-betul tahu diri. Ada warning bahkan mati bakalan meninggal. Wa inna ma yutawaffawna ujurahum yaumal qiyamah dan nanti tuh Ketika kamu meninggal dunia baru balasan pahala kamu akan dipertunjukkan. Ini yang sama dunia nggak akan diperlihatkan. Wajar kalau bahasa muda yang namanya dosa nggak berjendol begitu kan? Iya karena nanti meninggal dulu baru. Lihat Ya pengen tahu meninggal dulu. <laughs> <laughs> ya, mohon maaf ya. Ini bahasa terus demikian. Yaumal giyamah Kemudian apa? Disebutkan ya, dalam Al-Qur'an ya di ayat akhir tuh Al Imran 110 ya, ya disebutkan Imam Atrah wa mal dunia dunya illa al gurur dan tidaklah kehidupan dunia hanya al gurur kesenangan yang menipu atau dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat ke-32 sampai Al-Qur'an memberikan pengingatan buat kita ya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun dan tidaklah kehidupan dunia melainkan laib permainan dan senda gurau ya walad darul akhirah dan kehidupan akhiratlah itu yang lebih baik buat kamu afala taqilun cobalah apakah kamu tidak memikirkan nah selama 60 tahun 70 tahun ia kalau sampai sementara selesai dari alam dunia nanti kita akan masuk ke alam yang keempat yang disebut alam barzah pindah dari alam dunia ke alam barja jujur ibu kita nggak pakai survei dulu ibu dari Purwakarta mau pindah ke Jakarta pasti survei dulu kan kali kita nggak bisa ya, iya. lihat, ya. iya gitu survei kali pengen lihat dulu kita ya hanya gambarannya ruangan yang SSS sungguh-sungguh sangat sederhana eras depan cuma satu kali dua meter ya ruang VIP-nya namanya lubang landak ya kemudian ada tertutup jadi hari itu disebut alam barizah nanti. Hmm. Dan nanti alam alam kelimanya seperti apa Ustaz nanti bisa dipaparkan ya, bisa ya. jabarkan dan ibu juga uh, tetap bersama kami karena itu pemirsa jangan kemana-mana Titian kau akan kembali setelah sam-sam berikut Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang fase kehidupan. Tadi di awal Ustaz Taufir Rahmat sudah menjelaskan tentang alam arwah, rahim, dunia, dan barzah. Yang terakhir Ustaz, silahkan. Alam yang disebut alam di akhirat, mm -mm. yang disebut hari kiamat kubro. Makanya sangat edan sekali, mohon maaf ya bahasanya. Orang sekarang sudah berani memprediksikan kiamat kubro 2012. <laughs> Gitu ya. Ya, Nabi saja Bukan bukan hanya Nabi, malaikat pun ketika ditanya sah?" kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi yang menyebutkan ciri-ciri. Nah, jadi sangat janggal sekali buat kita ya wajib untuk tidak mengimani. Ya. Nah karena dan tadi yang kelima adalah dari sebut alam akhirat. Dan di sini ketika alam barzah ya saya baca dalam salah satu kitab sebelum malaikat munkar nakir datang malaikat yang pertama namanya malaikat rumaniyah datangnya mendadak ngagetin ya Abdullah uktub kata malaikat ini wahai hamba Allah tulis oleh kamu jenajah menjawab ini kan di saat itu al-yawma mulut dikunci wa tukallimuna aydihim tangan berbicara wa tashhadu arjuluhum bima kanu kaki menjadi saksi jenazah balik bertanya ma'in bil kolam saya nggak punya balpen jadikan telunjuk kamu sebagai daltonnya ma'andil girtos, saya nggak punya kertas jadikan kain kapan kamu sebagai kertasnya saya nggak punya tinta jadikan air ludah kamu sebagai tintanya ditulis oleh jenazah kita semua nulis apa yang kita tulis berapa lama kita tinggal ibu yang di Purwakarta apakah 40 tahun apakah 50 tahun apakah 70 semua kerekam Ya pagi hari ini kita lagi ngisi acara tikan kolbu dalam kondisi yang baik insya Allah dalam kan semua yang jelek yang buruk enggak ada yang lepas lain keadilan kita sekarang antara cicak dan buaya atau betul-betul ya, tapi ada pengadilan Allah ya cari sampai diserah selesai kita tulis dia ambil nanti disebutkan dalam alam yaumul kiamah Allah tinggal sebutkan surah Al-Isra ayat ke-14 bahkan dari 13 apa Al-Qur'an menyebutkan wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi setiap manusia dikalungkan catatan amalnya wa nukhrijalahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura akan terbuat itu terbuka semua gitu kan tinggal Allah perintah ayat 14 ya ikra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba Allah tinggal perintahkan jadi nggak ada yang bisa seperti sekarang memutuskan dia punya BHP, dia punya BHP. Dia mah nggak udah. Alaihissalam bi akamil hakimin. Ikro kita bang. Baca ya udah. Catatan amal kamu sendiri. Kapan? Binafsikal yawma alaika hasibah. Cukup udah. Hari ini kalian sendiri aja udah. ada. Satu pun ada. Tidak ada. Allah alaihissalam bi akamil hakimin Asin ayat selatan. Mhm. Allah bertanya tuh. Sehingga jawaban Nabi makanya bukankah aku hakim yang seadil-adilnya? Iya. Jawaban Nabi kan bala. Balanya sekali. Mhm. Kalau balanya dua kali pro kata lain lagi. Bala bala. Oh. <laughs> Jadi bawa. Ya, bala wa ana dzalika bil syahidin. Ya, ya aku bersaksi. Engkau hakim seadil-adilnya. Jadi tidak ada terlewat. Nah makanya ketika di alam dunia itulah yang betul-betul apa untuk kita menyajikan tabungan hmm. kelak ketika Nabi menyebutkan adunya darul amal yang namanya dunia ladang buat kita nabung saja amal kebaikan meninggal ya tadi saya bilang baru dalul jaza ya ladang untuk kita mengambil tabungannya berarti ada dua persepsi Ustaz ya. kalau kita dipanjangkan umur Allah Allah nah. itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kita beribadah dan berbuat baik ya dan kalau misalnya pun kita sudah dipanjangkan umurnya melebihi umur 60 tahun ini atau lebih, kalaupun kita tidak beribadah dan tetap tidak melaksanakan kewajiban dan perintah Allah, berarti kita memang sia-sia hidup nah, itu ya. sementara perhitungan alam dunia dengan alam barja, satu hari dunia hmm. seribu tahun alam barja. Umur kita 60 70. Hmm model ibadah kita ngejar paket yang kayak Usman bin Affan satu malam dua rakaat satu rakaat belas juz dua rakaat Quran kan belum ngejar paket begitu orang tarawih di pilah pilih kok tapi orang kampung saya waktu ini ya. bukan orang Purwokerto bukan gitu iya sana 8 sana 120 dah 8 lah 8 dikoreksi lagi kadang-kadang tuh belum lihat dulu imamnya tapi dia jangan repot salah jadwal ternyata imam orang tua Bismillahirrahmanirrahim hati gedumel mengucap buka puasa bersama saja, beli lauknya di warung tegal baca imam kebangatan lama yang enak besok-besok buat tinggal <laughs> Alhamdulillah Terus di alam dunia Sebagai ladang untuk kita menabung dan menabung Makanya untung ini Quran ya, bukan hmm. hadis lagi menyebutkan di dunia banyak paket bonus. Hmm. Iya. Secara objektif Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-160 hmm. Al-Quran memberitakan buat kita yang beriman Menja'a bil hasanati Falau asru amthaliha Siapa saja orangnya yang berbuat kebaikan Satu plus bonus pun tapi berbuat kejahatan mm -hmm. ya kalau nggak jadi cuma niat nggak tercatat itu terjadi satu balas satu aja mm -hmm. Terkadang kita ini Ustadz, kalau tabungan kita di dunia sudah menipis, kita kayaknya pusing tujuh keliling. Betul. Melupakan tabungan yang di akhirat nanti, ya, <laughs> sepertinya itu. Betul. Nah untuk kita uh, misalnya ini Ustaz untuk kita selalu mengingat uh, yang namanya alam akhirat itu untuk kita selalu tadi beribadah lebih baik lagi kita ini harus apa? ada satu hadis yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat diri saya, Mbak Keke juga pemirsa, ibu yang di studio di sini. Kata Nabi makanya dalam hidupnya la hasada illa fisnataini. Enggak ada dengki iri hati yang diperbolehkan dalam agama Islam kecuali dalam dua hal. Kalau ketemu dua hal ini kita wajibin. Kenapa dia bisa? Kita enggak. Yang pertama kata baginda Rasul, rajulun Allah ta'ala malan. Seorang hamba Allah yang Allah anugerahkan rezeki yang berlimpah Tapi dia enggak pelit, enggak bakhil. Betul-betul fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia sebarkan itu harta yang Allah kasih kepadanya untuk jalan agama Allah. Yatim piatunya enggak pelit, yang namanya san untuk panti jomponya buat kegiatan siar agama. Nah, yang begitu kita ketemu wajib kita ini. Boleh kita iri juga. Ya Allah kapan ya saya bisa begitu? Ya. Saya akan begitu. Itu yang pertama. Untuk sebagai ya apa, motivasi buat kita. Yang kedua di dunia ini yang wajib kita iri juga kata baginda Rasul. Rajulun Allah ta'ala hikmatan. Seseorang hamba Allah yang dikasih anugerah ilmu pengetahuan yang luas bahwa yakdi bi'ilmiha yang dia dengan ilmunya apa payu alimuha selalu nggak ada yang menyebarkan ilmu pengetahuan orang yang mohon maaf yang nggak tahu jadi tahu yang bodoh dibikin jadi pintar makanya mohon maaf orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya juga nggak sedikit orang kaya yang masuk neraka gara-gara hartanya orang ilmu kiai kah kah ajengan kah gus kah apalah ia namanya. Hmm. Bisa masuk surga dengan sebab ilmunya dan gak sedikit para kiai, ustadz, ajengan, ya gus apa itu namanya? Ya pemuka agama masuk neraka gara-gara ilmunya hmm. tergantung amanah atau tidak mengamalkan ilmunya. Iya, ketika di alam dunia. Nah, makanya ya kita ketika di alam dunia ini kata Nabi Lord, yang lain ya Jibril datang kepada Nabi memberitakan informasi ya Muhammad is masyitah wahai Nabi Muhammad hidup semau kamu hmm. tapi hati-hati fa innaka itu kamu bakalan kaya kali kamu eling <laughs> eling dulur kabe <laughs> ibadah ulah oleh gitu ya. Iya. Ya harus sekedik-sekedik wis salat ya. Iya. Baik Ustaz, baik lagi Om tadi kita berbicara mengenai alam uh, rahim kita gitu. Nah, apakah memang benar mohon dikoreksi Ustaz? Ya. ketika empat bulan kita dalam kandungan itu kita ruh kita ditiup itu kita apakah memang sudah ada perjanjian dengan Allah kita harus beribadah seperti apa Ustaz? Ya, memang ditentukan ya jodoh, maut, rezeki, musibah haji 14 kita akan bahas lebih lengkap lagi ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana seperti apa penjelasan dari Ustaz Taufik Rahman. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah.